Ya di sini rupanya, masalahnya di sini, busuknya di sini rupanya. Maka bagaimana akan diambil kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala sholatnya berpindah kepada orang-orang yang didaliminya. Wah kita tidak ingin seperti ini dan mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Berpindah kepada orang lain. Nah kalau belum kalau nggak cukup Eh, ya walaupun sudah sunnah tapi kadang-kadang nggak ikhlas ya sedikit rupanya ya salatnya yang yang bernilai pahala nggak cukup untuk membayar hutangnya selesai masalahnya tidak tak selesai diambil keburukan-keburukan orang yang ditoliminya lalu dilemparkan kepadanya dibebankan kepadanya wah bukankah Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Iya betul. Tapi yang dia pikul ini adalah kesalahannya. Itakut zulum fa zulma zulumatun yawmal qiyamah. Barang siapa yang punya madlimah hutang hablum minan nas di dunia maka hendaknya dia selesaikan sekarang. Jangan sampai jangan sampai tiba hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Yang ada, ada, ada yang ada hanyalah al-hasanat wasayiat. Membayarnya dengan pahala atau memikul keburukan orang lain. Sudah kebaikannya ludes ditambah lagi harus memikul dosa-dosa orang lain, keburukan orang lain yang didoliminya. Setelah itu bagaimana? Dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya tentunya kita tidak ingin seperti ini konfident. Nabi menyampaikan kepada kita untuk menekankan kepada kita pentingnya untuk menjaga hablun minan nas. Maka dari itu Nabi mengatakan kunci dalam masalah ini Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Banyak orang yang meremehkan akhlak yang baik. Antum ceritanya akhlak yang baik saja. Memangnya akhlak saya kurang baik kan begitu. Kadang-kadang orang ada orang yang nyeletuk seperti itu. Ya, hingga kadang-kadang dia teralihkan dari suatu perkara yang sebenarnya penting untuk dirinya. Nabi mengatakan, ini ini kita katakan keseimbangan di dalam Islam antara hablum minan minallah dan hablum minan nas. Itu harus sukses dua-duanya. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini kunci hablum minallah. Takwa. Takwa kepada Allah. Kamu dikala kamu sendiri di tengah-tengah keramaian, tetap takwa kepada Allah. Salat kamu. Kalau kamu salat di masjid sunnah sesuai sunnah ikhlas di rumah juga demikian Di mana saja? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwalah kamu kepada Allah. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Pakaian hati, pakaian jasmani, pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Dan bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa Kunci sukses hablum minallah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa dimaklumi bagaimanapun seorang bertakwa kepada Allah yang namanya manusia nggak akan lepas dari yang namanya kesalahan, kekurangan. Itulah sifat manusia. Jangan berkecil hati. Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Kalau melakukan kesalahan cepat-cepat bertaubat. Maka bagaimana cara menutupi keburukan? Bagaimana cara menutupi kesalahan? Yaitu tutuplah dengan kebaikan, berbuat baik. Nah, di sana ada amal-amal yang menjadi kafarah. Seperti apa? Wudhu, Melangkah ke masjid. Ya. Dan beberapa amal-amal lainnya yang bisa menggugurkan kesalahan. Sabar di dalam menjalani sakit. Itu beberapa amal-amal yang bisa kita ya kita katakan kalau kita lakukan dengan dengan baik maka akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, tutuplah kesalahan-kesalahan itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Ini hablum minallah. Kemudian Nabi menyebutkan bagian yang menjadi hablum minan nas. Apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbaik, bergaullah kamu kepada manusia Bermuamalahlah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Khalikin nas. Tunjukkan akhlak yang baik kamu ketika bergaul dengan manusia. Itu modal hablun minallah. Afwan, hablun minan nas. Maka dari itu ketika Nabi menyebutkan dua perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam sorga apa? Takwa Allah. Ini apa? Hablun. Hablun apa? Minallah. Wa khusnul khuluq ini adalah modal di dalam hablun minan Dan ini harus kita perhatikan agar kita tidak terluput dari sorga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah oh ya sudah hampir dekat ke pintu sorga terhalang karena apa? Karena muamalah kita, hutang yang di Nah, maka Nabi mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang mampu menangguhkan pembayaran hutangnya adalah apa? Zulum. Zalim. Nah di sana banyak orang-orang yang sengaja mengabaikan hutangnya karena ya mencari-cari alasan. Wah si fulan itu kan ahli bid'ah, berarti hutangnya udah nggak hitung lagi. Ada juga yang seperti itu. Nah ada orang yang yang bergam apa namanya memudah-mudahkan atau yang meremehkan hablun minan nas ini. Nah ini tidak benar ikhwan fillah. Azanillahu Jadi kita harus seimbang antara hablun minallah dan hablun minan nas. Artinya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya sebagaimana kita benar-benar sukses di dalam hablun minallah, demikian juga kita harus sukses di dalam hablun minan nas kita. Nah, demikian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya tentunya ya, ya di sini tidak ya bisa kita bahas secara menyeluruh ya sampai 175 karena ini membutuhkan ya, mungkin waktu sepekan <laughs> untuk menyelesaikannya dan sementara waktu yang ya, yang ada yang diberikan kepada kita tidak mencukupi untuk membahas seluruhnya namun apa yang kita uh, sebutkan tadi sudah mewakili sebenarnya apa yang tercantum di dalam buku ini ikhwanifiddina azanillahu wa iyyakum jami'an Ya, ya sebagai akhir ya kita eh, kita sampaikan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang bagaimana caranya untuk selamat dan bebas dari hak-hak manusia, dari tuntutan manusia pada hari kiamat. Nabi mengatakan mangkanat lau madlima madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhul yaum qabla allah yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman pada saudaranya Baik mengenai harga dirinya maupun hartanya yang lainnya Hendalah dia menghalalkannya minta halal darinya pada hari ini Sebelum datang hari tidak berlaku lagi dinar dan dirham Ingkana lahu amalun solihun ukhidha minhu biqadri madlimatu madlamatihi Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyati sahibihi fahumila alaihi Nabi mengatakan jika ia punya amal saleh maka akan diambil darinya sebatas kezalimannya itu untuk membayar hutang-hutangnya yaitu untuk membayar hutang kezalimannya dan jika dia tidak memiliki pahala kebaikan atau sudah habis pahala kebaikannya maka akan diambilkan dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya lalu dibebankan kepadanya ikhwani fiddin Allah wa iyyakum jami'an ingat pada hari kiamat semua akan di adili dengan seadil-adilnya. Sampai kambing yang bertanduk diadili karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Latuaddunnal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat semua hak akan ditunaikan kepada para pemiliknya. Ikhwani fiddin, Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Mungkin banyak amalan yang bisa antum pelajari Dikir-dikir, doa-doa, amalan-amalan sehari-hari Itu bisa antum baca di dalam buku-buku Bisa antum belajari Bisa antum contoh seseorang untuk antum mengamalkannya Dan mungkin antum juga rutin mengamalkannya Sholat malam misalnya Tapi jangan, jangan, jangan, jangan lupa Jangan lalai Jangan sampai Kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan itu hilang tak berbekas atau berpindah kepada orang lain karena tidak menjaga hablun minan nas kita atau kita penuh dengan kasus dengan orang lain, kezaliman dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, maka jalannya adalah falyatahallal minhul yawm